نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد Nanti dimulaikan Allah Ta'ala Bagaimana kita habiskan umur kita Di dalam mengagungkan Allah Mencintai Allah Tunduk kepada Allah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menyayangi umat. <clears throat> Itulah cara menggunakan umur yang telah dicontohkan oleh pimpinan kita Sayyidul Anbiya Baginda Muhammad alaihi salatu wasallam. senantiasa setiap saat tawajuh kepada Allah dan itu tampak dalam seluruh perbuatan Nabi Nabi itu kalau berjalan itu nggak pernah memandang ke atas itu kecuali kalau doa menunduk nggak pernah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri kalau ya berjalan. Kata para ulama itulah berjalannya orang yang senantiasa ingat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau beliau ini menundukkan kepala karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena mohon kepada Allah قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها di Nabi itu kalau mengangkat ke, mengangkat kepalanya itu karena mohon bukan karena Allah di atas karena kiblatnya doa itu adalah langit kiblatnya doa itu langit Tuhan itu tidak perlu tempat. Nah. Kalau menunduk karena malu kepada Allah, kalau mengangkat kepala karena bermohon, karena berharap kepada Allah. Diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu pernah menundukkan kepala itu selama 40 tahun tidak mengangkat kepala. Saking malunya kepada Allah. Membolehkan Allah Subhanahu taala siang dan malam senantiasa hati menghadap kepada Allah. Tawajuh kepada Allah, bermohon kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Itulah pekerjaan pertama orang yang beriman. Kalau orang itu sudah paham bahwa dia ini hamba Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, kemudian tidak ingat kepada Allah, alangkah ruginya dia. Alangkah ruginya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dilihat dengan oleh Allah didengar oleh Allah apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah dengan pasti. Maka hati kita ini hanya tawajuh kepada Allah. Gak usah bilang nanti apa yang akan terjadi. Itu bukan urusan kamu. Allah sudah tahu semua apa yang akan terjadi yang kamu pikirkan bagaimana kamu sibuk dalam taat kepada Allah SWT. Udah saja. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi juga Allah sudah tahu semuanya. Maka ketika masalah-masalah datang kepada yang mulia baginda Nabi Alaihissalam, maka Allah berfirman kepada nabinya, فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا Sabarlah hai Muhammad atas keputusan-keputusan Tuhanmu. Tuhanmu senantiasa mengawasi semuanya, mengawasi kamu. Gusti Allah wis ngerti kabeh, wis rasa khawatir gitu semuanya saya ini sebetulnya ingin begini ingin begini tapi Allah sudah tahu semua tapi tapi kamu itu ya kan? nggak usah tapi tapi begitu bagaimana sibuk taat kepada Allah itulah pekerjaan hamba pekerjaan hamba itu bagaimana dia taat kepada Allah sudah itu aja kemudian mulaikan Allah Ta'ala yang ketiga menyayangi umat sibuk dalam mengagungkan Allah yang kedua kali sibuk dalam taat kepada Allah yang ketiga kali sibuk dalam menyayangi umat. Kenapa ini? Karena orang yang sayang pada umat itu akan disayangi oleh Allah. Menyayangi umat itu bagaimana? Kalau kita ajak umat ini menuju jalan keselamatan, menuju surga Allah, itulah menyayangi umat yang terbesar menyayangi umat urusan-urusan lain-lain itu juga bagus apalagi menyayangi umat menyayangi kambing pun ada pahalanya seorang sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah saya itu punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu maka Nabi mengatakan, kalau kamu menyayangi kambing, akan disayangi oleh Allah. menyayangi kambing aja itu juga ada nilainya. Dalam satu perjalanan, ada seorang sahabat itu melihat anak burung di sarangnya diambil. Itu diambil, akhirnya induknya ini ibunya itu puter-puter mencari anaknya anaknya hilang nih maka Nabi bertanya hei siapa yang ngambil anaknya burung itu saya ya Rasulullah balikkan balikkan maka seorang sahabat tanya apa ada pahalanya berbuat baik sama burung itu ya Rasulullah berbuat baik kepada semua yang punya hati yang basah kepada semua benda hidup itu ada pahalanya Nah kan mulai kan orang sayang pada umat itu Masya Allah Bagus semua kan ah, Bahkan sayang pada seluruh benda-benda seluruh makhluk dulu ada ulama di India namanya Syekh Baqi Billah dia ini punya murid namanya Ahmad Al-Faruqi tahun 1000 Hijrah dia yang mengislamkan mengislamkan raja-raja India pada waktu itu pokoknya orang hebat dan malaikat itu orang hebat itu diantara diantara keistimewaannya itu sayangnya sama umat itu masya Allah loh yaitu malam bangun tidur itu tahajud setahajud mau istirahat sebelum subuh tiba-tiba tempat tidurnya ini ditempati kucing. Maka beliau ini nggak mau membang anu mengusir kucing itu, ditunggui aja. Padahal itu dinginnya pada waktu itu bukan main. Beliau menggigil kedinginan gara-gara ekrom kucing Gara-gara ekrom kucing. Kalau kita lihat sejarahnya bangsanya para nabi, bangsanya para rasul, para wali-wali Allah itu mereka itu punya sayang itu wajib ya. Saya teringat guru saya Kia Hamid Pesuruan. Pada zamannya ini ya terkenal orang yang dekat pada Allah. Itu loh kalau ada santri meres baju itu loh. Kalau cuci itu meres itu kalau ngerotnya itu keras itu beliau ini bertindak eh jangan keras keras kasihan katanya mau <laughs> baju dikasihani gimana <laughs> tapi itu orang itu saya lihat itu doanya itu masya Allah makbulnya itu luar biasa pernah saya itu merenung di kiamat itu saya itu merenung Belum dakwah itu masih tahun 70-an. Gimana ya? Saya itu memang seneng mau, dakwah itu terus gimana caranya itu dakwah itu terus gimana? Tahu-tahu beliau ini ngomong dakwah itu jangan di kampungnya sendiri katanya dia. Dan kan aneh tuh belum ada dakwah zaman tahun 70-an dakwah itu paling sedikit seluruh Indonesia katanya saya itu terkejut dakwah seluruh Indonesia itu bagaimana saya masih kecil itu betul -betul. jadi apa itu semulaikan Allah Ta'ala orang-orang yang soleh-soleh itu dulu sayang dulu sama umat bahkan sama binatang-binatang dan itu sebetulnya warisan dari Rasulullah SAW ini bukan istilahnya orang kai kai kurang kerjaan bukan ya. bagaimana Nabi ketika membuat mimbar baru mimbar lama ditinggalkan maka mimbar lama lamanya itu nangis mimbar itu tahu tuh nangis sebenarnya sampai suaranya didengar oleh orang satu masjid nih nih nangis maka Nabi itu turun dari mimbar dipeluk itu mimbar lama itu dipeluk sehingga nggak nangis lagi coba bayangkan jadi mimbar saja itu disayangi sama Nabi itu hmm. Ya apa yo ngerti mimbar. Oh yo gak ngerti. Tapi nek karo kok Gusti Allah dingertekne yo ngerti. Nah. Binatang apa ngerti? Ya kalau Allah bikin ngerti ya ngerti. Walaupun manusia, kalau Allah nggak bikin ngerti, ya ngantuk ya nggak ngerti. Ya, ya kan, mereka. Kita ini kan menunjukkan Allah paling nggak ngerti loh, paling nggak ngerti. Allah bikin ngerti apa tidak? Ya, terserah Allah. Walaupun manusia sarjana lagi, profesor lagi, ya Allah nggak bikin ngerti ya nggak ngerti. Walaupun batu kalau Allah bikin ngerti ya ngerti. Maka batu-batu mengucapkan salam sama Nabi. Nah batu apa punya mulut untuk mengucapkan salam? Nah kalau Allah bikin bisa bicara walaupun nggak punya mulut ya kayak tank itu ya bisa aja. Hmm. Ya. kadang-kadang kita ini berpikirnya itu aneh. Ya. Kita ini orang iman tapi berpikirnya itu seperti nggak teringat Tuhan bilas gitu loh sehingga akhirnya hati kita ini kasar marah ya orang reti goblok ya ini loh setan nah. saya awake dhewe ingin ndonga ning Gusti Allah ben bodoh ngerti nah. naik nek bodho karo Allah bebek ngerti, pedus pun ngerti, nah. Watu pun ngerti. Kalau Allah tidak jadikan ngerti, ya nggak ada yang ngerti. Lah orang iman itu orang yang ngerti kepada agama Allah. Maka nanti di surga dibales oleh Allah seluruh benda-benda surga itu ngerti semua sama dia. Nah. Orang di surga itu mereka duduk begini Melihat sungai Saya kok ingin sungai itu mendekat ke sini Tahu-tahu sungainya sudah ngerti Gredek gitu, Mendekat sungainya Bukan orangnya datang ke sungai Sungainya datang nah. Loh kok bisa begitu <laughs> nah, kemah Allah bikin begitu Ya. Kalau dia melihat buah-buahan nah, buah-buahan di atas Tahu tuh buah-buahnya itu langsung turun, sud, udah dekat mulutnya, tinggal ambil. Nah. Eh. Gak usah, mana cari tangga? Nah, tangganya hilang lagi, oh nggak ada. ya. Semua ngerti semua. Nah. Kursinya ngerti, sungainya ngerti, rumahnya ngerti, istrinya ngerti, ya, suaminya ngerti, Enggak eh, ada yang goblok tuh enggak ada di surga itu. Ya, assalamualaikum. Duduk yang bagus. Nah, yang ngerti. Ya, ya. Di surga itu semua ngerti. Karena apa? Karena di dunia dulu ahli surga itu ngerti. Nah, ngerti agama Allah. Nah, ngerti perintah Allah, ngerti larangan Allah, maka Allah jadikan semua makhluk di surga itu ngerti. Itulah diantara tafsir ayat Quran wa inna darul akhirata lahiyal hayawan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan hayawan itu di antara tafsirnya itu yang di Ruhul Bayan itu. Ngerti semua awalnya. Di surga itu ngerti semua. Apa-apa ngerti semua. Yang di surga. Yang di neraka juga begitu. Hmm. Itu ular-ular di neraka itu ngerti aja siapa yang harus dipatok itu ngerti aja. Hmm. Oh, mata ngantuan dulu dia ngerti aja. Tuh, oh, itu. Hmm. Dia ngerti aja. Nah, kamu mau ngerti kalau saya ngantuan? Loh, saya itu ngerti kalau Allah ngerti kan? Nah, kamu apa ikut diterangkil dulu? Enggak, enggak ikut tapi Allah bikin ngerti. Nah. Insyaallah kan? Makanya dikatakan para ulama balasan amal itu sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya menyayangi umat, menyayangi orang, maka nanti disayangi oleh Allah. Allah jadikan semua makhluk nanti di akhirat pada menyayangi semua. Semua menyayangi semua. Bahkan di dunia. bahwa di alahul qabul fil ard. Hmm. Orang itu kalau sudah disayangi oleh Allah itu nanti makhluk-makhluk itu Allah jadikan sayang sama dia, senang sama dia. Kamu lihat para nabi, upahnya senang. Awalnya dimarahi tapi akhirnya senang. Semua senang. Sudah wafat ribuan tahun masih orang-orang masih senang ya. karena mereka amalannya itu senang kepada Allah akhirnya Allah balas makhluk-makhluk pada senang sama dia Insya Allah kan? Nah. nah nanti kalau amalannya itu ngerti agama Allah. Coba ngerti ya agama Allah itu bagaimana? Ngerti agama Allah itu bukan apal Quran, apal hadis bukan itu. itu baru baru apal namanya ngerti dengan apal itu lain hmm. kadang ada orang apal tapi tidak ngerti kadang ngerti tapi tidak apal ada juga yang apal juga tidak ngerti juga tidak nah, inilah kita ya. ngerti itu bagaimana saya ini sekarang ini sekarang ini loh yang paling disukai oleh Allah untuk saya itu apa nah, dia ngerti itu ini para nabi para sahabat tuh ilmunya itu begitu mbak duduk Gusti Allah sing disenangi sama aku apa lagi terus dilakoni nah ini itu dulu nah. nah, ini perlu anu ini hidayah ini nah, nah awake dhewe iki mboten kepikir ngoten niku enaknya apa ya ini ya enaknya turu iki enaknya Enaknya sego pecel deh. Pikiran sing disenengi Gusti Allah apa niku gum teko. Jurung teko. Nah, niki awake dhewe niki berarti termasuk wong sing ngerti napa sing dereng ngerti nih. Nah, ini dereng ngerti. Lah kula niki mun tuwak kaya dereng ngerti tibae. Lho, kok gak roh. Nah agak roh tadi baik wis malah repot ya agak roh gitu ya. tapi ya selumayan daripada gak roh terus gitu. jadi tapi sama lu goblok sing disenengi song Gusti Allah sing disenengi Gusti Allah song aku saiki kiki ya apa sampeyan pikir nonton tapi Gusti Allah seneng apa sapa aku wis rasakno nah. dan nah, iku mungkin harus buka ngilmu Allah tuh mau apa dari saya? Apa yang disukai oleh Allah dari saya? Setiap saat itu begitu itu kamu pikir. Apa yang disukai Allah dari saya? Apa yang diridhoi Allah dari saya? Setiap saat kita berpikir begitu, maka nanti Allah akan buka gitu. Dalam hati kita itu macam-macam kefahaman. Maka di antara doa Nabi Warzuqni husnan nazari Fima yurdika anni Ya Allah Berikanlah kepada aku Pemikiran yang baik Mengenai Apa yang membuat engkau ridho kepada aku nah. Ringkese ringkas cerita niki ah wong kudu setiap saat ya ben waktu mikir ampre Gusti Allah ki seneng karo aku ya apa ngoten niku lho mikire niku nggih ya. Muhtarom Assalamualaikum eh, Wis mikire ngono ki durung Ampre Gusti Allah ki seneng karo aku ya opo Nah, iki cara Surabaya iki jarong borowe ambre Gusti Allah niku remen dumateng kawula menika ya dos pundi. Hmm. Ini dipikir begitu tidak apal ya begitu ngono kuwi. Lah engko wong nek pikirane ngoten niku engko sesuk ora dadi toto. Kalau yang kita pikirin setiap satu, bagaimana Allah suka dengan saya, Akhirnya kehidupan ini tertata, bukan seenaknya sendiri. Bukan bladet, bladet, bladet gitu. Akhirnya seperti kehidupan orang yang tidak beriman. Orang sudah beriman, tapi kehidupannya seperti orang tidak beriman. Orang alim, tapi kehidupannya seperti orang awam. Kenapa? Yang dipikirkan itu bukan itu. Ya, kalau orang itu yang dipikirkan bagaimana Allah ridho pada saya, bagaimana Allah ridho pada saya, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku, ya Allah, bagaimana supaya engkau ridho kepada saya, tolonglah aku, ya Allah, supaya engkau ridho kepada saya, berikanlah taufik kepada aku, ya Allah, sehingga aku bisa mengamalkan perkara yang menjadikan kau ridho kepada saya nah itu nantinya itu kunci ilmu itulah maknanya Robi zidni ilma hmm. sayang pada umat mereka supaya kita ini betul-betul sayang pada umat bukan ngomong tok nah, hari hari pikir bagaimana memikirkan umat supaya umat ini selamat maka hari-hari dakwah hari-hari menghidupkan amal masjid hari-hari bentuk jamaah hari-hari apa dakwah hari-hari bentuk jamaah hari-hari menghidupkan amal masjid itu nanti kita akan disayang pada umat yang terakhir hari-hari doa nah maka untuk itu kita latihan supaya bisa hari-hari dakwah hari-hari keluarkan jamaah hari-hari menghidupkan masjid hari-hari doa latihannya keluar empat bulan ya Allah Nah, kalau ini pun niat jadi mantuk loh. Nah, keluar empat bulan minimal empat 40 hari. Nah, yang mau ke IPB ya maunya tuh Yang kamu pikir ini mau ke IPB itu mau apa? Mau ini loh 24 jam mengagungkan Allah 24 jam taat pada Allah 24 jam apa nyayangi umat nah. selama 4 bulan insya Allah kita berharap kalau sudah latihan 4 bulan nanti bisa istiqomah terus sampai mati kalau kita mati dalam keadaan itu ya mulia kita siapa Jalan kan? Ini kalau empat bulan terus lupa, terus gimana? Ya empat bulan lagi. Ya. Sampai mancep betul. Nah sudah empat bulan kedua masih lupa lagi gimana? Ya, ya empat bulan lagi. Biasa ya, ini malah sudah setahun ya pak. Dan setahun belum mancep. Nah, hatinya masih lupa terus pada Allah sayang pada umat belum ada masih suka maksiat terus gimana ya setahun lagi yang berobat belum sembuh kok nah saya itu di rumah sakit sudah satu tahun nah satu tahun belum sembuh gimana ya masuk lagi sampai sembuh insya Allah mereka Nah, mereka nontalah maka silahkan yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa sudah masa silakan berdiri ke belakang monggo pun saat ini gaya apa-apa. niku sing nom kumpul terus itu wos tarom eh gula sing bah bah tua yang beri-beri. nah monggo ya apa dibicarone Jenjol pencelali nggih. Senyampainya antol tengati ngoten Mbah, monggo. Mejane